Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. ikhwan fi din azza wa jazakumullah, sebelum kita lanjutkan seperti biasanya setoran terlebih dahulu sebagaimana sesuai dengan perjanjian tafadhal silahkan bismillah bismillah bismillah An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam data yawmi itala alaina rajulun shadidu bayadi shiyabi shadidu sawadi shahri la yura alaihi asaru safar wa la yaqifuhu min ahadin la yura alaihi la yura alaihi asaru safar wa la yaqifuhu ahadin hatta jalasa ila wa la yaqifuhu ahadin minna la yaqifuhu min ahadin oh. ahadin minna sama hatta jalasa ilan hatta jalasa inna rasul nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rubbata ila rubbati fa wa bada qafa ala fahidahi fa qala ya Muhammad akhbiri anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta qala fa fa jibna ma yahmalu wa yusaddiquhu Qala fa'ajini anil iman Qala antuk mina billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yamin akhir Wa batuk mina bil qadari khairi wa syarihi Qala sadakta fa'ajini anil ihsan Qala anta udallaha ka'annaka tarah Ka'annaka tarah Fa'ilam takun tarahu fa'inna Fa'ilam takun tarah fa'innahu yaraka Qala fa'ajini anis sa'ah Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il qala fadirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa anta rafatal muratal alata ya asyari tatawaluna fil bunyan qala tolaka talaqa bistu maliyan qala li ya umaru thumma kultu ya ya ya umar atadli ya umar ya umar atadli man ista'in qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala فإنه جبريل أتاكم يعلمكم يعلمكم دينكم رواه مسلم نعم بارك الله فيكم أحسنت jadi insyaallah taala yang nah barakallahu fikum yang berikutnya nanti kemarin siapa yang kemarin antum awanam ya, jadi hari Senin nanti insyaallah antum hari Selasanya antum siap siap antum hari pertama eh ya, hari pertama dulu ya hari pertama dulu nah barakallahu fikum eh, hari Senin antum hari Selasa antum masih pertama ya insyaallah ya mudah innamal a'malu binniyat nah tinggal dikit lagi selesai nah barakallahu fikum hari Rabunya nanti lihat lagi siapa nanti yang jelas nah barakallahu fikum yang namanya menghafal itu seperti itu tadi kadang ada yang lupa ada yang ingat terus itu wajar Nam namanya hafalan itu bagaikan apa onta yang diikat nah dalam artian kalau misalkan onta tersebut ikatannya dilepas Ya unta itu kan lari dengan cepat. Oleh karena itu butuh perjuangan dan pengorbanan untuk mewujudkan dan menguatkan hafalan tersebut. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala masih seputar mengenai perbuatan-perbuatan hamba. Kesimpulannya sudah kita lewati bahwasannya hamba memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki pilihan namun itu semuanya di bawah kehendak Allah taala, itu kesimpulannya. Hanya saja ada oknum-oknum kelompok-kelompok sesat yang mereka menyimpang dari jalannya ahlu sunnati wal jamaah yaitu dari kalangan al-jabriyah dan mu'tazilah qadariyah paham ya mu'tazilah dalam masalah takdir ini pendapatnya qadariyah namanya jabriyah mengatakan apa bi amali Nah, bahwasanya seorang hamba dipaksa amalannya. Jadi hamba itu enggak punya kehendak, enggak punya pilihan, dipaksa. Nah, makan dipaksa, sholat dipaksa, minum khamar dipaksa. Jadi seakan-akan bagaikan apa kemarin? Bagaikan apa? Seorang hamba itu menurut Jabriyah bagaikan apa? Eh? Burung. Eh, bagaikan bulu. Nah, bagaikan bulu yang diterpa oleh angin. Kemana saja angin itu, arahnya kemana saja dia ikut saja. Seperti itu, Allah musta'an. Kemudian kelompok kedua ada kelompok Mu'tazilah Qadariyah. Apa pendapatnya? Itu diantaranya, tapi yang untuk masalah takdir ini. Untuk masalah takdir apa pendapatnya Mu'tazilah Qadariyah? Itu artinya yang sebutan tadi. Qadariyah itu memiliki pendapat banyak sekali ya. Qadariyah itu diantaranya pendapatnya Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadian perkara kecuali setelah terjadinya. Itu diantaranya. Kemudian dalam masalah takdir ini, kemarin apa? Nah, hamba itu menciptakan perbuatan sendiri. Allah Ta'ala nggak punya kehendak, nggak punya keinginan. Jadi hamba berbuat itu murni hamba itu sendiri. Paham ya? Oleh karena itu, Qadariyah dipermisalkan seperti apa, Ah Yusuf? Nah, majusinya umat ini. Kenapa kalau dibilang majusinya umat ini? Nah, karena orang-orang majusi menganggap di alam semesta ini ada dua pencipta, apa dan apa? Yaitu kegelapan. Jadi orang-orang majus meyakini bahwasannya di alam semesta ini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan yaitu cahaya an-nur. Nah, pencipta kejelekan yaitu apa? Kegelapan. Nah, perhatikan baik-baik itu ya. Itu nah barakallahu fikum diserupakan dengan orang-orang Majus karena orang-orang Qadariyah mengatakan masing-masing hamba menciptakan perbuatan sendiri. Dan lebih parah. Kalau kita perhatikan orang-orang Qadariyah lebih parah karena orang-orang Qadariyah apa? Ujung-ujungnya meyakini bahwasanya pencipta itu banyak. Kan orang banyak, manusia banyak, hamba banyak itu loh. Sehingga masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Allah musta'an. Kita lihat Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Nam disimak ya. Nah, barakallahu fikum kata beliau, wa hadza fihi raddun 'alal jabriyah alladziina yanfuna af'alal ibad wa ikhtiyarahum. Nah, di bawah ayat itu ayat yang kemarin kita baca itu, kita ulang dikit enggak masalah. Di dalamnya ini ada bantahan. Itu bukan ya? Ya kan? Nah, di situ ada bantahan terhadap apa? Jabriyah yang mereka meniadakan perbuatan-perbuatan hamba dan pilihan hamba. Ingat-ingat ya, Jabriyah itu me, menyatakan bahwasannya hamba enggak punya pilihan, enggak punya perbuatan. Nah, terus bagaimana? Perbuatan dipaksa, tadi saja. Enggak punya kehendak. Paham ya? Jadi perbuatan hamba ditiadakan. Nah, kehendak hamba ditiadakan, pilihan hamba ditiadakan. Wa ma'alaihi ahlus sunnati wal jamaah huwa muqtadal Qur'an was sunnah Adapun pendapat yang ahlu sunnah wal jamaah berada di atasnya adalah pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wahuwal i'tidal al jabriyah wal qadariyah. Perhatikan baik-baik ini. Ahlu sunnah pendapatnya pertengahan. Pertengahan antara apa? Antara qadariyah dan jabriyah. Jabriyah ekstrim, keras, berlebih-lebihan di dalam meniadakan apa? Di dalam meniadakan Nah barakallahu fikum perbuatan hamba dan kehendak hamba. Hamba berbuat berkehendak dipaksa semuanya. Itu jabriyah. Paham itu ya? Kalau qadariyah ekstrim berlebihan di dalam apa? Meniadakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau di dalam menetapkan kehendak hamba. Hamba murni yang berbuat itulah hamba tersebut yang menciptakannya. Perbuatan hamba adalah apa? Adalah kehendak dia sendiri murni tanpa ada kehendak Allah taala. Itu qadariyah. Paham maksudnya ya? Insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum yang belum bisa paham secara menyeluruh ya yang jelas sudah tahu lah siapa pentolan qadariyah. Siapa pentolannya? Pentolan qadariyah siapa? Pemimpinnya siapa qadariyah? Ingat enggak ya, antum? Hah? Ma'bad al-Juhani. Pemimpin Mu'tazilah siapa? Antum? Antum? Wasil bil Atha. Na'am barakallahu fikum. Ahlu sunnah wal jamaah siapa pemimpinnya? Pemimpin ahlu sunnah wal jamaah siapa pemimpinnya? Antum? Hah? Siapa? Hah? Siapa pemimpinnya? Siapa? Hah? Nah, generasi pertama. Ya, Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim majma'in sebagaimana ungkapan al-Imam Na'am barakallahu fikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah beliau mengatakan bahwasanya fa ahlus sunnati wal jamaah atau madhabu ahli sunnati wal jamaah madhabun qadimun ma'rufun kata beliau. Madhabnya ahlu sunnati wal jamaah, keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah adalah keyakinan yang sudah lama dan sudah dikenal. Na'am barakallahu fikum. Qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Sebelum Allah Taala menciptakan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu eh, barakallahu fikum, kemudian Imam Syafi'i sudah ada yang namanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Fa innahu madhhabus sahabah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah madhabnya, keyakinannya adalah keyakinannya para sahabat. Alladzina talaqahu an nabiyihim yang mereka mengambil langsung dari nabi mereka. Kemudian apa kata beliau? Wa man khalafa dzalik kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang menyelisih ajaran prinsip para sahabat berarti dia dikatakan mubtadi' menurut ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, dua kelompok sesat ini harus kita pahami baik-baik agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Fala budda minal imani bil qadari bi jami'i hadhil maratib. Maka harus beriman dengan takdir dengan seluruh tingkatan-tingkatan ini. Ada berapa tingkatan kemarin? Beriman dengan takdir. Apa itu? nah Apa? Al-khalqu. Al-kitabah. Apa? Apa, Dom? Al-ilmu. Al-masyiah. Ingat-ingat. Empat tingkatan beriman terhadap takdir. Pertama apa? Al-ilmu. Kedua, al-masyiah atau al-kitabah. Ketiga, al-masyiah. Yang keempat adalah al-khalqu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita harus yakin dan beriman bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini di bawah pengetahuan Allah taala, ilmu Allah taala. Kedua, kita harus meyakini bahwasanya semua yang terjadi ini sudah tercatat di dalam Lauhil mahfud. Nah, Yang ketiga, kita harus yakin dan percaya bahwasanya semua yang terjadi ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, al-masyiah. Yang keempat adalah apa? Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, empat tahapan atau empat tingkatan beriman dengan takdir. Fama zama annahu la qadar. Maka barang siapa yang beranggapan bahwasanya tidak ada takdir wa annal ibadah humul ladzina yakhluquna af'alahum duna qadarillahi kal mu'tazilah dan bahwasanya hamba-hamba itu merekalah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri bukan karena takdir Allah taala kal mu'tazilah seperti mu'tazilah fa hadza in kana punya antum apa tulisannya in kana apa hmm? in kana apa itu mutab Mutabin mutabaniyah itu. Apa itu? Eh? Apa punya Apa punya antum? Mutabiniyah ini ya. Sama juga ya. wala alam ya, kita lihat. Fahada in mutabinyan mutabinyan li hadzal ra'yi wa huwa ya'lamul adillah wala apa situ? mutabanian bisa juga ya nanti kalau yang yakin ini seperti itu mutabanian jadi dia itu membangun itu ya maksudnya ya nah atau dibangun ya mutabanian tapi ini tulisannya semuanya bersama ya, ya kan benar apa sama juga ya kita lihat dulu kata beliau fahada in kana mutabanian mutabanian atau itu apa itu tulisannya itu sama juga ya li hadzal ra'yi wa huwa ya'lamul adillah walakinahu yunkiruha wa ya'khudhu bi ra'yihi fa kafirun bila syak. Artinya maka kata beliau, hal seperti ini jika dia membangun atau istilahnya apabila pemikiran ini dibangun berdasarkan pemikiran ini wa huwa ya'lamul adillah dalam keadaan dia mengetahui dalilnya walakinahu yungkiruha tapi dia mengingkari. Paham ini? Dia dia Berarti dia itu tahu dalilnya cuman dia mengingkari wa ya'khudhu bi rakyat dan justru dia mengambil pemikirannya fa hadza kafirun bila maka seperti ini kafir tanpa diragukan lagi jadi kalau ada orang ingkari takdir enggak ada takdir padahal sudah tahu dalilnya sudah tahu dalilnya dia ingkari. itu dikhawatirkan terjatuh dalam kekufuran jadi semua itu harus kita yakini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya alam semesta ini ada dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan tercatat kejadian-kejadian di dalam lahir mahfud dan di bawah kehendak Allah taala dan Allah Taala yang menciptakannya. Paham ya? Empat tadi ya, empat maratib tadi, al-ilmu wal kitabah wal masyiah, kemudian apa? wal khalqu. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Fahada eh, amma in kana muqallidan, perhatikan baik-baik. Ini yang yang dikafirkan tadi yang yakin ya. Yang dikafirkan tadi orang yang sudah tahu dalilnya, tapi dia sengaja mengingkari dan justru mengambil pikirannya akalnya gitu. Wahana cocok dengan akal. Jadi ini enggak ada takdir ini, bukan takdir Allah. Jadi dia tahu dalilnya tapi dia ngingkari. Seperti itu bisa masuk dalam kekufuran. Yang kedua, amma in kana muqallidan au jahilan fa hadza yubayyanu lahu. Nah, perhatikan baik-baik ini. Yang kedua, adapun orang tersebut apabila hanya muqallid apa muqallid taklid, ikut-ikutan atau jahilan atau bodoh enggak tahu hukumnya, fa hadza yubayyanu lahu. Yang seperti ini apa? Dijelaskan bahwasanya semua terjadi dengan apa? Takdir Allah taala. Yang benar seperti ini Pak, yang benar bahwasanya kejadian yang terjadi ini dengan takdir Allah taala. Dijelaskan kepada orang tersebut. Naam. Fa in asarra 'alal kufri bil qadar fa innahu yuhkam bi kufri. billah. Artinya, jika sudah dijelaskan, diterangkan kok justru dia terus-menerus kufur, mengingkari takdir, maka barulah dia dihukumi dengan kekufuran. Karena apa? Al-hukmu dairun ma'illatihi hukum itu berjalan sesuai dengan apa sebabnya. Karena ada sebabnya baru dihukumi, kalau nggak ada sebabnya nggak boleh. Jadi kita nggak boleh apa? Bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Bermudah-mudahan memfonis saudaranya. Semuanya butuh apa? Butuh bukti dan argumen yang pasti serta akurat. Paham ya? Karena apa? Karena di sana ada mawane penghalang-penghalang. Jadi ada orang melakukan kekufuran, jangan langsung dibilang kamu kafir. Lihat dulu, ada nggak penghalangnya? Paham ya? Penghalang-penghalang seseorang naam barakallahu fikum tidak bisa dikafirkan kalau ada penghalang-penghalang tersebut. Di antara penghalang-penghalang tersebut al-jahl kebodohan, an-nisyan karena lupa, al-ikrah karena paksaan. Ya, Apa? Al-khata karena kekeliruan. Itu yang paling menonjol ya. naam barakallahu fikum. Empat tersebut adalah penghalang seseorang tidak bisa dikafirkan secara langsung. Pertama karena apa tadi? Bodoh. Kedua karena lupa orangnya ucapannya itu bukan kesengaja tapi lupa. Yang ketiga karena apa? Kekeliruan, ucapannya karena keliru. Yang keempat karena dipaksa. Contohnya yang keliru seperti apa? Kisahnya orang yang lagi melakukan perjalanan safar. Nah, saat itu kalau safar nggak pakai mobil ya, nggak pakai motor itu tapi pakai kendaraan seperti keledai atau apa? onta atau kuda. Nah, saat itu ada orang yang melakukan perjalanan dia, meletakkan makanannya, minumannya, perbekalannya di atas apa? kendaraan tersebut. Nah, kemudian suatu ketika dia lagi istirahat, kendaraannya lari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum lari. Mungkin lupa enggak diikat itu ya lari. Padahal di atas kendaraannya apa? Makanannya, minumannya, perbekalannya. Kira-kira sedih enggak orangnya? Sedih dia, sedih. Karena semuanya di situ makanannya. Setelah itu dia hanya putus asa dan bersandarkan di bawah pohon atau diam sejenak. Setelah itu ternyata apa? Kendaraannya itu datang sendiri. Nah, datang lagi gitu ya, datang lagi dalam keadaan masih utuh perbekalannya. Senang enggak dia? Senang. Karena senangnya tersebut dia sampai keliru terbalik ucapannya, ya Allah gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, senangnya dia mengatakan Allahumma anta rabb anta abdi ana rabbuk. Terbalik. Nah, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Paham ya? Kenapa keliru? Kenapa ini ucapan terbalik? Akhta'a min syiddatil farah. Keliru karena saking senangnya tadi itu. Nah, seperti ini dikafirkan nggak orangnya? Enggak, karena keliru. Ucapannya keliru tadi itu. Kalau sengaja ucapan kekufuran ini. Kalau sengaja bisa jadi orang yang kafir tapi keliru. Kelirunya karena saking senangnya tadi itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Naam Fa inna sarra 'ala al-kufri bil qadari fa innahu yuhkam bi kufrih. Lakin in kana jahilan aw kana muqallidan fa hadha la yukaffar min awal al-amr. Akan tetapi kalau orangnya tadi yang mengingkari itu karena bodoh atau karena mukallid taklid, mengikor saja tanpa dalil gitu cuma ikut-ikutan aja. Nah, maka yang seperti ini tidak dikafirkan di awal permulaan. Jangan dikafirkan langsung. Dilihat dulu, dicek sebabnya kenapa dia kok mengingkari takdir tersebut. Karena orang yang normal itu kalau dia tahu agama yang benar, dia nggak akan mengingkari takdir. Na'am fikum, musta'an. Kita lihat, wa inna ma yubayyan lahu wa yushrah lahul amr. Akan tetapi dijelaskan pada orang tersebut dan digamblangkan, dijabarkan kepada orang tersebut tentang masalah takdir. Fa in raja'a falhamdulillah wa in asarra fa innahu yakunu kafiran Allah musta'an. Jika dia mau kembali dan tidak mengingkari takdir, maksudnya beriman dan takdir alhamdulillah. Jika dia tidak mau beriman dengan takdir, justru mengingkari takdir, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, maka orang tersebut dikhawatirkan menjadi kafir karena mengingkari setelah tegak hujah. Paham ya? Setelah tegak penjelasan. Kalau orangnya enggak tahu, bodoh atau karena dia hanya ngikut-ikutan aja mukallid, maka seperti itu masih dinasihati dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ahlul ilm mengatakan bahwasanya, "Na'am al-muqallid" eh yang namanya orang ahlu taklid, orang yang suka mengekor itu tidak dimasukkan dalam ahlul ilm. Paham ya? Jadi ahlul ilm itu benar-benar orang-orang yang bukan mukallid, tapi memang orang-orang yang punya ilmu, mapan ilmunya, ilmu Al-Qur'an was sunnah. Karena yang namanya taklid itu apa sih? Nah, sebagaimana ucap ungkapan Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, apa itu taklid? Apa itu taklid? Antum? Na'am barakallahu fikum. Taklid itu secara globalnya mengekor atau mengikuti orang yang dia itu sendiri bukan hujah dan tidak memiliki hujah terhadap jawabannya. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Amriti rahimahullah mengatakan takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisaili. Sudah kita lewati dulu ya. Taklid menurut kami qabulu qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berucap min ghairi dzikri hujjatin tanpa menyebutkan apa? hujah lisa ini bagi orang yang bertanya. Ustaz ini hukumnya Ustaz boleh, enggak masalah. Dalilnya enggak usah pakai dalil, boleh. Nah, kalau fikum seperti itu hati-hati ya. Dikit-dikit boleh, dikit-dikit enggak boleh, tapi dengan dalil enggak masalah. Tapi yang jadi permasalahan tanpa dalil itu loh. Nah, kalau dituntut terus di, kemudian didesak ujung-ujungnya eh, ulama Syekh fulan membolehkan, Syekh fulan membolehkan, Ustaz fulan membolehkan, jangan. Dalil itu harus kita pegang. Al-Qur'an dan as-sunnah. Na'am barakallahu fikum. Jangan sampai kita landasannya hanya ucapan fulan atau ucapan alan. Apalagi kalau sandarannya cuma lemah katanya. Nah, itu. Nah, barakallahu fikum. Kalian tuh katanya aliran sesat. Kata siapa? Ya katanya. Katanya dari mana katanya? Buktikan dulu. Paham ya? Kalau benar-benar aliran sesat, kita akan apa? Akan hilangkan kesesatan ini biar menjadi aliran yang lurus. Kalau benar-benar sesat ya. Tapi kalau tanya dalilnya mana, Pak? Buktinya mana kalau aliran sesat? Katanya Ujung-ujungnya katanya aja terus tanya. Katanya siapa? Katanya sebulan, Fulan dari mana? Katanya. Ujung-ujungnya ya silsilah katanya tadi itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din azza jalla. Jadi taklid itu harus dihindari barakallahu fikum. Nah, Allahul musta'an karena taklid itu berbahaya sekali. Karena taklid ini nanti terbawa ketika di dalam kuburan juga loh ya. Karena terbiasa taklid di kuburan tuh nggak punya kekokohan dia. Ditanya malaikat mungkar dan nakir, "Siapa rohmu?" Siapa nabimu apa agamamu? Dia yang ikut-ikutan aja. Seperti orang kufar, orang-orang munafik. Ha ha la adri. Sami'tun saya yaquluna syai'an faqultu bayangan tuh. Aku enggak tahu. Aku dengar ucapan orang mengatakan seperti ini, ya aku ikuti. Ha, taklid kan di kuburan padahal. Sudah dalam kuburan masih taklid juga. Menunjukkan bahwasanya taklid ter termasuk perkara yang tercela. Kecuali yang dikecualikan oleh para ulama, itu pun pada asalnya adalah proses mengetahui dalil proses mengetahui al-haq yaitu orang-orang yang baru ngaji orang awam yang nggak tahu misalkan dia dikasih tahu celana itu sirwal itu upayakan di atas mata kaki pak akhirnya dia potong langsung dia nggak tahu dalilnya dia orang awam ini atau orang yang baru ngaji nggak tahu dalilnya tapi dia dikatakan taklid nggak kita katakan secara globalnya dia adalah tahap pencarian mencari al-haq paham ya kita semuanya mungkin dulu nggak tahu dalilnya disuruh motong ya potong itu aja jenggotnya panjang kan tahu dalilnya nggak nggak tahu Paham ya? Tapi ada dalilnya gitu loh. Paham ya? Ada dalilnya yang kita pakai untuk nasihat itu ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada orang ngomong dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Nah, ya kita enggak mampu lah menghafal dalil. Siapa yang nyuruh menghafal dalil? Yang suruh menghafal dalil secara langsung itu siapa? Kita nyuruh memerintahkan, mengajari beribadah yang perintah tersebut ada dalilnya gitu loh. Paham ya? Perkara dia menghafal sekarang atau nanti lain lagi urusannya. Paham ya? Biasanya orang-orang yang enggak suka ahlu sunnah itu kalau dalilnya mana? Dikit-dikit dalil, ya enggak? Dikit-dikit dalil. Justru kita senang kalau ada dalilnya. Karena dalil itu penunjuk arah. Paham ya? Coba sekarang kalau antum mau ke sebuah tempat ada penunjuk arah, tambah mudah enggak? Mudah. Tapi kalau enggak ada penunjuk arah, tanya dulu mana? Eh, mana tujuannya mana? Tanya dulu. Tapi kalau ada penunjuk arah mudah karena dalil itu adalah syidu ilal matlub, sesuatu yang menghantarkan kepada apa yang dia inginkan. Na'am barakallahu fikum. Jadi dalil itu penting dan dibutuhkan barakallahu fikum. Na'am. Itu nanti bisa dilihat dalam kitab Al-Usul min Ilmi Usul di akhir-akhir pembahasan masalah taklid. Nah, bahwasanya taklid itu ada yang diperbolehkan manakala nah perkaranya perkara darurat. Paham ya? Wa illa kalau kita telusuri sebenarnya bukan taklid, tahapan orang mencari kebenaran. Paham ya? Karena dia berusaha kan? Tapi kalau taklid itu biasanya hawa nafsu seringnya itu. Paham ya? Nah, pokoknya kalau ustaz ngomong A ya A, B B, enggak bisa digugat lagi sudah. Jadi yang ngikutin mengikornya itu hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wala yakfi an tu'mina bil qada'i wal qadar, bal budda an ta'mala wa la tattaqila 'ala al qada'i wal qadar. Perhatikan baik-baik ini. Tidak cukup engkau beriman dengan qada' dan qadar bahkan la budda an ta'mala wa la tattaqila 'ala al-qada'i wal qadar. Bahkan harus beramal ingat-ingat ya. Kita semuanya tahu bahwasanya yang terjadi itu takdir Allah taala, tapi harus beramal juga. Paham ya? Jangan menyandarkan wah itu rezeki di tangan Allah, takdir Allah. Jika Allah taala ngasih rezeki ya dapat, kalau enggak ya enggak. Dia enggak mau kerja, bertangkut tangan. Keliru enggak itu? Keliru. Kita lihat ini. Bahkan harus beramal dan jangan menyandarkan terhadap takdir semata. Paham ya? Semua rezeki memang sudah ditakdirkan. Cuman bukan berarti kita berpangku tangan. Paham maksudnya ya? Semua rezeki sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan, sudah tercatat di dalam Lauhul mahfud. namun bukan berarti berpangku tangan. Harus berupaya dan beramal juga untuk mendapatkan rezeki tersebut. Di antara sumber rezeki yang paling besar adalah apa? Mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, sebagaimana hadis yang sering kita ulang-ulang, dua saudara yang dahulu apa? Di zaman Rasulullah satunya kerja, satunya mencari ilmu. Yang kerja mengadu, "Ya Rasulullah, ini bagaimana ini saudaraku ini?" Eh, dia mencari ilmu terus. Nah, semakna dan itu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la ala bih." Rasulullah enggak nyalahkan yang mencari ilmu. Rasulullah mengatakan, "Semoga kamu dapat rezeki wahai orang yang kerja, semoga kamu dapat rezeki itu sebabnya karena saudaramu yang mencari ilmu." Bayangkan itu. Jadi Rasulullah enggak menyalahkan yang mencari ilmu, karena mencari ilmu itu sumber ketenangan hati. Nah, kalau hati sudah tenang, tawakalnya kuat kepada Allah Taala, dia enggak mungkin akan meninggalkan amalan tetap akan beramal. Nah, untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, barakallahu fikum, di rezeki itu dikatakan barokah itu bukan karena banyaknya yang dia dapatkan, tapi apa? Adanya kebaikan Allah taala di dalam sesuatu tersebut. Karena al-barakah apa maknanya al-barakah? Naam subutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah taala pada sesuatu tersebut itu namanya barokah. Jadi jangan barokah itu wah dapat uang banyak barokah ini belum tentu. Dari mana dapatnya? Ternyata nyuri, ngerampok, begal. Paham ya? Enggak barokah. Paham ya? Jadi barokah itu dinilai bukan dari semata-mata uangnya banyak itu bukan. Tapi barokahnya itu adalah apa? Adanya kebaikan Allah taala pada sesuatu tersebut. Dan kebaikan ini akan ada manakala bersumber dari yang halal. Paham ya? Bersumber dari yang halal, bukan mencuri, bukan merampok. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Watakul kemudian kau mengatakan in qaddarallahu li fasayahsul wa in lam yuqaddirhu fa innahu la yahsul. Enteng banget dia mengucapkannya ini ya. Wala hajata ilal amal. Aku enggak perlu beramal aku katanya. Nah, dia mengatakan jika Allah telah menakdirkan aku dapat ya dapat. Kalau enggak ya enggak. Dia duduk aja dia. Mau ya, suruh kerja enggak mau. Kerja Pak, nyangkul Pak, enggak mau dia. Kerja yang lainnya pun enggak mau. Dia duduk aja, pasrah intinya, intinya ya. Nah, barakallahu fikum kemudian ngomong jika Allah telah menakdirkan aku dapat ya dapat. Jika enggak enggak. Enggak perlu beramal, enggak perlu kerja katanya. Allah musta'an. Ini keliru ya. Kita ingatkan berkali-kali yang namanya kerja itu jangan bayangannya langsung nyangkul kemudian kerja yang banting tulang itu enggak. Kerja itu maksudnya dia itu mau mencurahkan usahanya untuk mendapatkan rezeki tersebut. Paham ya? Ada yang kerja ringan, ada yang kerja berat. Ada yang kerja berat hasilnya sedikit ada yang kerjanya ringan hasilnya Masya Allah. Paham ya? Ada yang dia tuh nah barakallahu fikum kerja sudah banting tulang nggak dapat juga. Karena belum takdirnya. Paham ya? Semua itu harus kita sandarkan dalam keadaan kita tidak meninggalkan sebab tadi itu. Jangan keliru ini ya. Na'am barakallahu fikum. Kama yaqulul Jabriyah sebagaimana yang diucapkan oleh Jabriyah. Karena Jabriyah itu sebagai apa? Bagian bulu tadi itu, dia mana bulu? Tahu bulu antum kan? Nunggu angin Datang angin nerpa ke kanan kanan, kiri kiri. Paham ya? Misalkan ke atas ke atas seperti itu. Nah, Allah musta'an. hadza batilun ini batil li'anna Allah amara bittikhadil asbab. Karena Allah Taala memerintahkan untuk apa? Mengambil sebab-sebab. Wa amara bil amal dan merintahkan amalan-amalan untuk orang itu beramal gitu loh, bukan semata-mata berpangku tangan. Wa amara bis sa'yi fi ta'atillah dan juga merintahkan agar berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala wala yattaqilu al-insan 'alal qada'i wal qadar. Dan jangan semata-mata orang itu hanya menyandarkan takdir se na'am barakallahu fikum menyandarkan takdir saja, jangan. Nah, tapi harus ada usaha. Semua dengan takdir Allah taala benar, cuman usaha harus dilakukan. na'am barakallahu fikum. Wa ma ya'malu wa yataharrab Perhatikan ini. Wa inna ma ya'malu wa yataharraqu wa yatlubul khaira wa yatrukus syarr. Akan tetapi bergerak, beramal, bergerak eh, mencari kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Mau masuk surga enggak, Pak? Mau, tapi masuk surga ini takdir Allah katanya. Ya kami duduk sini aja, enggak usah beramal. Kalau Allah takdir masuk surga, masuk surga. Kalau enggak ya enggak. Nah, dia jawabannya ringan saja dia. Padahal dia itu apa? Seharusnya beramal. Paham ya? Beramal enggak mungkin dia cuman diam aja kemudian masuk surga. Paham ya? Seperti itu Allah musta'an. Karena apa? Karena jangan sampai seperti Jabriyah tadi itu. Allah musta'an. Dan lihat sini wahwa la yujaza 'anil qada wal qadar. dia tidak akan dibalasi mengenai takdir tersebut. Wa inna yujaza 'ala amalih. Tapi dia dibalasi termasuk apa? Akan tapi dia dibalasi disebabkan karena perbuatannya. Apa maksudnya? Antum sekarang berbuat kebaikan dibalasi enggak? Dibalasi Allah taala. Berbuat kejelekan juga akan dibalasi Allah taala. Yang dibalas itu perbuatan yang dia lakukan itu. Paham ya? Wa ilah semuanya dengan takdir Allah taala. Berbuat jelek juga takdir Allah taala. Paham ya? Berbuat kebaikan itu juga takdir Allah Taala, tapi yang dibalas yang mana? Yang dibalas itu perbuatannya, nih dia milih yang mana itu loh. Kalau dia milih kebaikan dapat pahala. Kalau dia milih kejelekan dapatnya dosa itu. Jadi jangan sampai kita keliru ya. Naam. Kita lihat wa inna may ala amalihi. Akan tetapi dibalas itu disebabkan karena amalannya wa ala kaddihi wa kasbihi dan disebabkan karena usahanya dan juga Naam barakallahu fikum upayanya wa ala iradatihi wa niyatihi wa qasdih dan dibalasi disebabkan karena keinginannya dan niatnya dan juga tujuannya. Jadi tujuan niat itu juga nah barakallahu fikum sudah berpengaruh juga. Niatnya baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Niatnya jelek, ya dapat kejelekan. Walanya billah. Fa huwa yuhasabu ala a'malihi, maka dia akan diperhitungkan sesuai dengan amalan-amalannya. Wa yujaza ala amalihi dan akan dibalasi sesuai dengan amalan-amalannya. Fa in kanat khairan fa khairun Wa in kana syarran fasyarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Ingat baik-baik, tawakal kepada Allah taala butuh yang namanya menempuh sebab. Seekor burung, tahu burung antum ya? Burung itu macam-macam mulai dari burung elang, burung merpati, burung yang kecil-kecil itu, burung walet, itu semuanya mencari apa maisha mereka. Mencari apa? Ya, maisha. Nah, bukan berarti mereka berpangku tangan di sangkarnya itu enggak Paham ya? atau melihat saja, walaupun secara tidak langsung, nah yang namanya burung, merpati atau yang semisalnya itu mereka mencari makanan. Nah, apalagi yang bersangkar. Nah, yang bersangkar itu biasanya apa? Terkadang sangkarnya itu kosong. Kemana dia? Mencari makanan, mencari maisyah kehidupan. Nanti dia pulang dalam keadaan perut penuh. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, apa itu? Dipermisalkan bagikan seekor burung Rasulullah menyatakan apa? Antum? Apa antum? Apa? Nam ahsan. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut ta'ir taghdhu khimasan wa taruhu bitanan. Artinya kalau seandainya kalian itu mau bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah taala, niscaya Allah taala akan apa? memberikan rezeki kepada kalian. Seperti Allah taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Pagi hari pergi dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan perut penuh. Paham ya? Itu burung bayangkan itu. Burung aja yang kita katakan hewan itu mau mau kerja, mau mencari nafkah, eh mencari apa? Maisha kehidupan untuk menghidupi anaknya atau dia sendiri lah kita manusia seharusnya apa? Lebih cerdas lagi, bukan berpangku tangan. Nampak barakallahu fikum seperti itu. Jangan nilai orang yang kira-kira kok kelihatannya si fulan nggak kerja ya. Jangan langsung suudzon, buruk sangka, wah ini pengennya dikasih. Jangan, hati-hati barakallahu fikum. Orang itu kerja itu ada yang nampak, ada yang enggak. Iya enggak? Orang kerja itu ada yang nampak kerjaannya, masya Allah nyangkul tiap hari, yang satunya setiap hari mikul, setiap hari satunya ini. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kerjaannya dia santai. Nah, barakallahu fikum, nggak usah disebutkan satu persatu ya. Maksudnya kerjanya santai itu maksudnya ada yang kerjaan dengan SMS, eh? mau beli apa beli ini dah kirim selesai. Paham ya? Ada yang kerjaannya nyangkul dulu. Paham ya? Kerja bangunan. Ya, yang kita semuanya merasakannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau lihat orang kelihatannya kok nggak kerja, tapi dia ada ada apa? Ada gerakan dan ada upaya untuk kerja misalkan, jangan seuzon. Jangan berburuk sangka. Insya Allah Taala yang namanya orang itu semakin dia bertawakal kepada Allah Taala dengan benar, dia tidak akan meninggalkan sebab. Tidak akan meninggalkan apa? Sebab. Jangan sampai kita punya perasaan-perasaan yang tidak bagus. Barakallahu fiikum. Naam. Cuman yang paling bagus adalah apa? Orang itu makan dari harta jerih payah dia sendiri. Jangan mengandalkan pemberian orang lain. Wah, anak duduk aja lah biar dikasih. Nanti insya Allah ada yang ngasih nanti. Nah, barakallahu fiikum. Per ada yang ngasih amplop misalkan. Hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum enggak bagus. Karena apa? Nabi Daud alaihissalam saja itu beliau disebutkan dalam sebuah riwayat makan dari hasil kerjanya sendiri. Nabi Daud alaihissalam. Nah kita siapa? Kita tentunya harus mencontoh. Nah bagaimana perjuangan para nabi dan rasul? Yang mereka dikenal para nabi dan rasul mereka apa? Mengembala apa? Kambing. Ya kan gitu kan? Mengembala kambing, enggak sembarangan. Nah barakallahu fikum oleh karena itu Sangat disayangkan kalau orang cuma berpangku tangan. Ingat-ingat ya, berpangku tangan itu nggak mau gerak sama sekali, nggak mau kerja sama sekali walaupun kerjaan yang ringan. Jadi ya pasrah pokoknya. Pokoknya anak nggak mau kerja. Ada kerjaan yang nggak mau kerja pokoknya. Lah terus pasrah sudah. Kalau mati ya mati hidup-hidup. Nah, ini hati-hati ini. Seperti ini keliru ya. Allah musta'an, Allah musta'an. Jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran yang tidak benar tersebut. Allah musta'an. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, "Hadhihi arkanul iman wa arkanul Islam." Inilah rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Rukun iman ada berapa? Rukun iman? Rukun iman ada berapa, Khidir? Ada enam. Ahsan. Ingat gak tuh? Ingat? Yang satu? Ada, deh, yang disebutkan. Pertama, beriman kepada Allah, kedua, beriman kepada malaikat, ketiga, beriman kepada Rasul, keempat, beriman kepada kitab-kitabnya, kelima, beriman kepada hari akhirat, keenam, sekarang ini yang kita bahas ini, beriman kepada apa? keburukan dan kebaikan. Jangan diputus. Beriman kepada eh takdir Allah taala yang baik maupun yang buruk. Paham ya? Kita sudah kita latih berkali-kali ya. Takdir yang buruk itu dinisbahkan kepada siapa? Takdir Allah taala semua baik nggak? Takdir semua Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala semuanya itu ada kebaikannya nggak? Semuanya ada kebaikannya. Kalau ada orang ngomong takdir Allah taala yang baik yang buruk, yang buruk itu dinisbahkan ke siapa? Ada orang ditakdirkan dalam keadaan lumpuh, apa afalnya, dalam keadaan lumpuh, nggak bisa jalan. Itu takdir yang baik atau jelek? Nah, yang biar cepat, antum. Eh, dinisbahkan pada orang yang ditakdirkan tersebut, bukan dinisbahkan pada zat yang menakdirkan. Caranya gitu caranya ya. Jadi takdir Allah Taala baik buruk itu masih kembali kepada orang yang ditakdirkan tadi. Paham ya? Seperti contohnya orang yang takdirkan dalam keadaan na'am barakallahu fikum buta misalkan. Secara dohirnya itu takdir yang jelek karena kurang. Paham ya? Tapi di balik itu ada hikmah. Itu maksudnya. Jadi jelek buruknya itu dikembalikan kepada orang yang takdirkan tadi itu. Adapun dikembalikan kepada zat yang menakdirkan semuanya apa? Bagus dan baik. Karena di baliknya ada hikmah. Ada hikmah na'am barakallahu fikum seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Naam. Yang terakhir Wal Islam wal imanu martabatan 'azimatan min maratibid Al-Islam wal iman dua-duanya adalah kedudukan yang sangat agung daripada kedudukan-kedudukan agama ini. Nanti ada yang ketiga itu apa? Al-Ihsan. Fa idza wa idza tama'a fi an dzukira al-Islam wal iman fusira al-Islam bil a'mali dzahirah. Ini penting sekali perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Apabila Islam dan iman bersatu disebutkan bersatu, bi an dzukiral Islam wal iman, yaitu disebutkan Islam dan iman secara bersatu gitu ya, seperti hadis Jibril ini gitu kan, bersatu, satu tempat maksudnya. Fusira al-Islam bil amali dzahirah. Islam itu dijelaskan dengan apa? Yang dimaksud adalah amalan dzahirah yang nampak. Paham belum ini? Ini kalau disatukan, misalkan antum sebut antum jumpai dalil penyebutan Islam dan iman jadi satu dalam satu tempat gitu, itu biasanya Islam memiliki mana sendiri, iman juga memiliki mana? sendiri. Islam memiliki makna yaitu amalan-amalan apa? Zahir. Iman amalan-amalan yang batin. Paham itu ya? Itu kalau nama Islam dan iman disebutkan dalam satu tempat. Paham belum? Sekarang dalam hadis Jibril yang panjang, di dalam hadis Jibril yang panjang, itu antum jumpai lafaz Islam enggak? Ada lafaz iman enggak? Nah, kalau disebutkan bersamaan seperti itu, Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Iman yang dimaksud adalah amalan-amalan batin Islam adalah amalan-amalan zahir. Kita lihat di sini. Wa fusiral iman bi amalil qalb dan dijelaskan ditafsirkan iman dengan amalan-amalan hati. Kama fi hadzal hadis hadis Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kama fi qouli ta'ala dan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat." Itu ayat bukan? Ayat disebutkan bersamaan enggak antara muslim dan muslimat, muslim dan mukmin? Naam, menunjukkan muslim eh, dan mukmin, Islam dan iman memiliki makna sendiri-sendiri. Amlum, kaidahnya apa kaidahnya? Naam, itu kaidahnya. Idza istama'a iftaraqa wa idza talaqa istama'a. Dua lafaz itu apabila berkumpul maknanya beda-beda. Tapi apabila dua lafaz tersebut berpisah maknanya apa? Saling berkumpul. Islam ya iman, iman ya Islam. Kalau terpisah. Paham ya kalau terpisah? Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah hadis yang sahih yang sering antum dengar muttafaqun alaih hadisnya siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu keimanan itu memiliki sekian kurang lebihnya apa? 70 sekian cabang. Paham ya? 70 sekian cabang. Nah, fa'alaha apa? Qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilallah. Sedangkan keimanan itu tadi amalan apa tadi? Amalan batin. Padahal sebutkan sini cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha Sekarang ucapan amalan apa Talha? Ucapan itu amalan apa? Batin atau zahir? Zahir. Nah, berarti iman masuk dalamnya Islam juga. Paham belum pendalilannya ini? Keimanan memiliki sekian kurang lebihnya 70 sekian cabang. Cabang keimanan yang paling tinggi ucapan apa? La ilaha illallah. Ucapan itu amalan zahir atau batin? Zahir. Berarti iman itu kalau disebutkan sendirian mengandung dalamnya mana Islam. Paham ya? Dan Islam kalau disebutkan sendirian terkandung di dalamnya mana? Iman, seperti itu. Kemudian wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan rintangan enam dari jalan. Rintangan dari jalan contohnya apa? Apa? Paku, apa lagi? Kayu-kayu yang mengganggu itu intinya ya. Nah, itu menghilangkan rintangan dari jalan tersebut itu termasuk bagian keimanan. Wal haya Syu'batun minal iman. Rasa malu itu cabang daripada keimanan. Malu yang bagaimana ini? Semua malu bagus atau ada yang tercela? Ada yang tercela. Malu yang bagaimana yang tercela? Nah, malu terhadap kebenaran. Malu untuk melaksanakan kebaikan atau kebenaran itu tercela. Kenapa tercela? Karena seharusnya dia tidak malu. Seperti misalkan mencari ilmu, eh, ingin mengetahui ilmu oh, dia malu, itu justru nggak akan mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu apa? nah barakallahu fikum dicari dan juga dipahami nah barakallahu fikum dan orang akan mendapatkannya manakala dia tidak sombong dan tidak apa malu sebagaimana ungkapan al-imam Mujahid rahimahullah taala dengan semakna apa ucapannya apa ucapannya Naam eh, barakallahu fikum la yanalu al-ilma mustahjin wala mutakabbir yang lafaz yang lain mungkin beda juga ya la yata'allamul ilma Artinya hampir sama. Artinya apa? Orang itu tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang mana? Mustahyin wala mutakabbir. Orang yang pemalu dan sombong. Paham ya? Yang sombong enggak dapat, yang pemalu juga enggak enggak dapat dia. Duduk di belakang mojok aja. Eh, mojok di belakang terus enggak tahu enggak nanya juga. Nah, ini enggak dapat ilmu. Pemalu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi bagaimana mutakabbir itu yang sombong? Apa sombong di sini maksudnya? Apa sombong kemarin? Pakainya bagus itu sombong? Apa itu sombong kemarin? Apa? Meninggalkan manusia. Merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Itu yang malu, itu yang dimaknakan sombong. Jadi sombong itu apa bahasa Arabnya? Nam al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia barakallahu fikum itu termasuk penghalang orang untuk mendapatkan ilmu. Jadi jangan sombong. Jadi kalau tahu kebenaran ya harus terima. Nah, dengan lapang dada, enggak ada istilah sakit hati itu enggak ada. Kalau ada sakit hati diobatin. Nah, barakallahu fikum cara mengobatinya hadir terus di majelis ilmu. Sembuh Insya Allah dengan izin Allah taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena kita ini kalau dinasihati kok masih sakit hatinya, hatinya hidup, Hatinya itu hidup. Coba kalau nggak pernah sakit hati. Paham ya? Orang itu ketika diobatin, nah fikum dalam artian ketika dinasihati kok hatinya tersentuh, itu menunjukkan hatinya itu hidup gitu loh. Tapi kalau dinasihati nggak mempan sama sekali, udah mati hatinya, jarang dia sakit hati. Allahu musta'an. Nah fikum, maksudnya apa? Maksudnya itu jangan hanya sebabnya sakit hati kemudian menolak kebenaran jangan. Kebenaran harus dijunjung, harus diangkat, harus terima dan harus diperjuangkan. Layananul ilma mustahyin wala mutakabbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong dan pemalu. Karena pemalu itu penghambat. Malu maksudnya malu bagaimana? Malu untuk bertanya terhadap kebenaran. Wa illa rasa malu yang terpuji ada juga yaitu tabiat manusia malu enggak? Malu. Disuruh makan malu-malu dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum suruh makan malu-malu. Tapi malu yang bagaimana? Tabiat manusia memang malu. Jangan dibilang jangan malu. Paham ya? Nah, barakallahu tapi malulah dan makanlah. Paham ya? Seperti itu memang. Karena kalau kita bilang jangan malu-malu itu menghilangkan rasa malu yang tabiat itu enggak boleh. Tabiat orang malu-malu. Ya enggak tabiat orang malu-malu, tapi malu seperti itu, malu yang tabii tadi itu malu yang terpuji. Karena apa? Karena enggak mungkin kan baru disuguhkan makanannya belum suruh dihabiskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu sekedar membedakan antara rasa malu yang mana yang terpuji dengan yang jelek. Yang jelek tadi yang menghalangi apa? Menghalangi seorang untuk mengamalkan kebenaran atau menghalangi seorang untuk apa? Mengenal al-haq. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fi dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.